Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nathil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil masih mengenai daripada perbuatan-perbuatan Rasulullah yang memang terkadang khusus untuk beliau dan tidak berlaku untuk umatnya. Terkadang ada yang berlaku untuk umatnya, naam dan istilahnya tidak khusus untuk beliau. Kemudian terkadang ada yang tidak datang apa? Tidak datang dalil pengkhususannya, tidak datang pula dalil apa tentang maknanya untuk umum. Paham ya? Kita lihat. Sekarang kita masih berada pada halaman 144 itu ya. 144 contoh yang berikutnya Nah, barakallahu fikum. Wa minal asya'il khalisah itu ya. Wa minal asya'il khalisah atau wa minal asya'il khassah bihi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk perkara-perkara yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati dalat 'alaiha as-sunnatu al-wisal. Yang telah ditunjukkan oleh as-sunnah adalah al-wisal, puasa wisal. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama asyara ilaihi al-muallif rahimahullah biqaulihi kawasnihi siyama sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Imam Al-Amriti rahmatullah alaih dengan ucapannya kawasnihi siyama seperti puasa wisalnya Rasulullah SAW wal wisal fis saum sedangkan wisal dalam masalah puasa itu apa huwa an yasila yauman biyaumin yaitu menyambung enam sehari dengan sehari berikutnya paham ya enam dua hari satu malam ya berarti kan benar Benar suara salat malam ya? Nah, Jadi sahur bukan nanti enggak makan, terus sahur lagi enggak makan, nah bukannya baru besok baru buka. Berarti ya kan benar kan? Dua hari satu malam kan? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat Fala yuftir bainahuma, enggak ada buka di antara keduanya. Fahadah khasan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal dikarenakan Rasulullah sallallahu melarang dari puasa wisal balqal bahkan beliau berkata la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra senantiasa terus-menerus manusia itu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa jadi kalau buka puasa justru disunahkan dianjurkan bersegera jangan menunggu bintang muncul karena orang Syiah Rafidhah di Yaman sana kalau cuma ada maghrib itu belum buka. Nunggu dulu lihat di langit bintang sudah muncul kelihatan itu baru buka mereka. Nah, paham ya? Oleh karena itu di sana itu kadang mungkin membikin apa bikin membikin kacau karena orang ngira kok belum kok bukannya jam segini. Padahal yang adzan tentang Syiah. Paham ya? Tapi kalau adzan Ahlus Sunnah ya tepat pada waktunya. Mata terbenam langsung adzan. Kalau sana Syiah enggak nunggu enam bintang muncul dulu. Bintang kelihatan bintang kelihatan bintang baru adzan. Allah musta'an. Padahal apa menyelisih ini hadis ini. La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa manusia berada di dalam kebaikan selama menyegerakan apa? buka puasa. Wa qala inna faslama baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Sesungguhnya pemisah, pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Nah, barakallahu fikum. Berarti kan sudah menyelisih. Karena sahur nah nanti bukannya enggak buka, sahur pun nggak sahur lagi nah nunggu bukanya nanti sore baru buka apa maksudnya ya jadi yang dia tabrak berapa nah, buka pertama dia tabrak sahur yang berikutnya dia tabrak baru bukanya besoknya lagi paham ya itu ya nah Allah musta'an fahassa 'alal akli fi awalil lail dan Rasulullah berikan dorongan untuk makan di awal malam di akhiril lail dan juga di akhir malam. Maksudnya awal malam itu maksudnya apa? Buka. Di akhir malam maksudnya sahur. Paham maksudnya ya? Hmm, kalau di malam hari bebas kan? Nah, barakallahu fikum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimus siyama ila lail. Itu ya enggak? Nah, makanlah dan minumlah kalian sampai nampak pada, pada kalian Nah, barakallahu fikum nah benang putih daripada benang hitam dikarenakan kegelapan eh, karena dikarenakan fajar tadi. Maksudnya apa maksudnya? Sampai nampak cahaya putih itu fajar sadiq. Nah, dari kegelapan malam. Maksudnya ya. Kemudian sempurnakanlah sampai malam sampai tenggelam atau terbenam matahari. Jadi patokan untuk buka puasa bukan azan, tapi terbenamnya matahari. Jadi kalau misalkan antum di atas gunung, kok matahari terbenam, orang belum azan, antum boleh buka. Paham ya? Hanya saja azan itu kan fungsinya dikumandangkan untuk memberitahukan kalau masuk waktunya, ya enggak? Bukan semata-mata azan itu waktu itu loh. Waktu ya perputaran ini, matahari ini. Paham ya? Kalau terbenam matahari, waktu bukan itu. Ya enggak? Kemudian kalau terbitnya fajar shadiq berarti na'am barakallahu fikum itu sudah apa? Sudah habis waktu sahurnya. Ya enggak gitu kan? Nah, kalau fajar kadhib itu kan istilahnya bisa dikatakan adzan pertama lah gitu ya. Itu makan sahur. Tapi kalau fajar shadiq waktu subuh itu sudah habis waktunya. Paham maksudnya ya? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi Nah, dalam ayat tadi, na'am barakallahu fikum, makanlah dan eh, na'am kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul asfadi minal aswadi minal fajr. Maksudnya, makanlah dan minumlah kalian sampai nampak benang putih daripada benang hitam disebabkan karena fajar. Maksudnya kalau udah datang fajar, fajar sodik itu sudah tidak boleh makan lagi. maksudnya ya? tidak ada imsak-imsakan, tidak ada orang-orang imsak-imsak itu tidak ada itu. Paham ya? Ketika imsak itu kan belum masuk fajar itu ya, makan nggak masalah gitu loh. Ya cuman lebih baik kalau istilahnya kita menahan sebelum naam waktu muncul karena biar berhati-hati saja. Wa illa nggak ada istilah imsak, imsak itu nggak ada. Naam barakallahu fikum. Sekarang kalau pas misalkan bulan puasa bulan Ramadan, antum ah, biasanya orang-orang itu pasang sirine, ya enggak? Orang awam, sirine yang bunyi itu loh. Ya enggak itu enggak? Enggak, lupa antum ya? Sirine yang bunyi, yang bunyi bunyi menunjukkan buka menurut mereka itu. Nah, kalau misalkan matahari terbenam itu belum bunyi, buka enggak kira-kira? Buka. Jangan nunggu itunya, itu cuma sekedar tanda saja. Bahkan tanda yang paling akurat setelah apa? Setelah matahari terbenam azan tadi. Kita boleh berpatokan dengan azan yang akurat itu enggak masalah. nah Eh? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, kulu washrabu hatta tasma'u azan Ibni Ummi Maktum." Maksudnya makanlah dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Ibnu Naam Ibnu Ummi Maktum karena dulu nah barakallahu fikum Bilal itu adanya adan malam, adan pertama istilahnya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum Abdullah Ibnu Ummi Maktum itu nah barakallahu fikum itu adanya adan kedua sehingga suruh makan dan minum sampai adan subuh itu istilahnya gitu loh. Nah, berarti patokan adan boleh kalau ilmu adannya akurat. Tahu akurat enggak? Tahu akurat enggak antum? Apa? Ya terpercaya, benar-benar terpercaya, akurat. Paham ya? Bukan sembarangan loh, mana adanya sembarangan tuh jangan. Kalau adanya akurat terpercaya nggak masalah itu loh. Paham ya? Tapi kalau adanya sandarannya orang awam kadang didahulukan harus diakhirkan tuh jangan. Nah, barakallahu fikum. Ya kalau bisa melihat langsung bagus, lah istilahnya gitu aja. Di sini barakallahu fiikum wassahabatu radhiyallahu anhum lihirsihim 'alal ibadah sara ba'dhum yuwasil. Sebagian para sahabat radhiyallahu anhum dikarenakan semangatnya mereka dalam beribadah, sebagian mereka apa akhirnya wisal, Nah, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhirnya Rasulullah pun melarang mereka dari misal. Kalau kuat sih kuat, cuman lemes biasanya badannya. Bisa dikatakan masih tahan lah dia, cuman lemes. Enggak seperti semangat orang yang ketika puasa normal. Paham ya? Rasulullah melarang mereka. Nam waqala la tuwasilu. Rasulullah mengatakan jangan kalian puasa misal. Li'annal wisala ta'dibun nafsi wa masyaqqatun. Dikarenakan puasa wisal itu adalah bahasa akan akan mengadab dirinya sendiri dan juga memberatkan dirinya sendiri karena beda keadaannya. Rasulullah mengatakan lastu kahayatikum. Aku nggak seperti keadaan kalian. Naam. Nah, seperti ini, Bang. Nah, kemudian innama amani rabbi na'am barakallahu fikum wasaqani. Atau semakna itu ya. Artinya apa? Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memberi makan aku dan memberi minum aku. Maksudnya aku diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum sehingga kuat itu loh. Kalau kalian nggak bisa itu loh. Kalian jangan melakukan. Maksudnya seperti itu. Lakin li hubbihim lil khair was nam wasalu. Akan tetapi karena cintanya mereka terhadap kebaikan, mereka tetap puasa wisal. Hatta innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ra'ahum musammimin nam tarakahum yuwasiluna ila an sabata dukhulus syawal. nam hingga Rasulullah SAW ketika melihat mereka senantiasa masih kuat. na barakallahu fikum. Nah, akhirnya Rasulullah pun meninggalkan mereka tarakahu wasilun meninggalkan mereka dalam keadaan mereka wisal sampai datanglah masuklah waktu Syawal. Tsumma qal lau ta'akhkhara hilal hilal lazidtukum. Kalau seandainya hilal ini terlambat munculnya, ini saya akan tambahkan untuk kalian. Tankilan lahumul muhim. Nam e, tankilan lahum lahumul muhim nahahum anil wisal. Nah, tankilan lahum itu kayak ada komanya kelihatannya. Maksudnya Rasulullah itu mengamalkan kayak gitu tujuannya apa? sebagai tangkilan, tangkilan itu hukuman untuk mereka. Kalau seandainya hilalnya ini munculnya terlambat, aku tambahkan lagi untuk kalian. Biar kalian terus melakukannya. Maksudnya itu itu perkara yang berat bagi kalian itu loh. Naam. Al-muhim yang penting nahahum anil wisal. Rasulullah melarang mereka dari wisal. Akhirnya apa? Qalu seraya mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna ketuasil, Wahai Rasulullah, engkau puasa wisal. Kaifa tanhana an syai'in taf'aluhu? Bagaimana engkau melarang sesuatu padahal engkau mengerjakannya? Qala inni lastu hayatikum. Inni lastu hayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Inni adallu yut'imuni rabbi wa yasqini. Tadi ana pakai fi'il madhi enggak masalah ya, dengan semakna. Naam. Hanya saja sesungguhnya aku, na'am barakallahu fikum, dinaungi eh, dalam artian aku mampu, punya kekuatan Yud'imuni Rabbi wa yaskini. Rabbku telah memberikan makan aku dan memberi minum aku. Maksudnya apa? Aku diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang minum dan makan sehingga kuat itu loh. Kalau kalian jangan gitu. Ini makna yang sebenarnya para ulama seperti itu. Nah, mohon salah ya. Ayo. Dikit lagi biar sesuai bawah bawahnya itu. Fa idza qala qailan idza kana Allah yut'imuhu wa yasqih, fa hal yakunu muwasilan? Sekarang kalau Rasulullah dikasih makan, dikasih minum oleh Allah taala, berarti apakah dia dikatakan puasa wisal? Paham ya? Kan dikasih makan dan minum. Nah, orang kan ngiranya apa? dohirnya itu loh. Makan dan minum itu dohirnya, Nah, kita lihat al-jawab la yakunu muwasilan. Kalau seperti itu, kalau makan minum secara dohir itu ya enggak dikatakan wisal. Enggak dikatakan dia puasa wisal. Li'annahu ya'kulu yashrab karena dia makan dan minum. Karena yang namanya puasa itu apa sih puasa itu? Menahan dari makanan dan minuman dan seluruh yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar ya kan puasa eh, maksudnya waktu maksud subuh itu sampai terbenamnya matahari kan puasa. Berarti kalau ada puasa kok makan juga ya puasa. Oh ya, ini kan bahannya seperti itu. Lakin qala ba'dul ulama akan akan akan tetapi sebagian para ulama mengucapkan innahu wa yashrab minal jannah. Ada juga yang mengatakan Rasulullah itu makan dan minum dari surga. Wa ta'amul jannah la yufattiru sha'im. Sedangkan makanan penduduk surga itu enggak membatalkan orang yang puasa katanya. Hakadza qil fayakunu wasilan. Nah, seperti inilah yang diucapkan sebagian ulama. Akhirnya dia tetap dihukumi muasil, tetap dihukumi apa? Puasa wisal itu Rasulullah itu walaupun makanan minum karena yang dimakan yang diminum tadi adalah apa? makanan surga kata mereka. Nah, makanan surga itu tidak batalkan puasa katanya gitu. Walakin as-sahih, akan tapi yang benar, perhatikan yang benar ini, annal amra laysa kadhalik. Perkaranya enggak seperti itu. Wa annahu imma an yakuna Allah yu'tihi quwwatan 'ala tahammulil 'atash wal ju' bihaitsu la yakunu kal akil wasyarib wa hadza laysa li ghairihi. Wa hadza wajhun wa laysa hadza bi ba'idin. Nah, barakallahu fikum. Kita ambil sisi yang pertama ini dulu. Akan tapi yang sahih bahwasanya perkaranya enggak seperti itu. masak makan dari makanan surga enggak mungkin. Bisa dikatakan gitu istilahnya ya. Ngam. Kemudian apa? Bahwasanya wa annahu, nah bisa jadi kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala ayyakun Allah yu'tihi quwwatan memberikan Rasulullah itu kekuatan. Ala tahammulil 'atash wal ju' kekuatan untuk bisa apa? menahan lapar dan apa? minum. Nah, eh, menahan apa? haus dan lapar. Tahammul itu nahan, menahan. Kuwah kekuatan bihaitsu la yakunu nam ditinjau barakallahu fikum eh, dari sisi la yakunu kal akil. Dia tidak seperti orang yang makan wasyarat dan tidak seperti orang yang minum. Maksudnya seperti enggak minum beneran, enggak makan beneran itu loh. Wa hadza laysa li Yang seperti ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa hadza wajhun ini juga sisi nam laysa ha nam wa laysa hadza biba'idin. Yang seperti ini yang ini tidak awat tidak jauh juga dari kebenaran. Na barakallahu fikum. Seperti itu. Wallah alam suwab. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu